Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dari sekian banyak kisah-kisah terbaik yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah tentang beberapa pemuda yang meninggalkan negerinya karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka <clears throat> senantiasa nampak atau menampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkhawatirkan keimanan mereka ketika berada di negeri yang penguasa dan masyarakatnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu mencari tempat perlindungan di dalam sebuah gua. Ya. Mencari tempat perlindungan di dalam sebuah gua. Ini pemuda-pemuda yang berani istiqamah di atas keimanannya. Berani menampakkan keimanannya. Yang dia hanya meminta perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah lingkungan masyarakat bahkan penguasa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaum muslimin azakumullah faedah yang tentu kita bisa petik ketika kita membandingkan kondisi sebagian dari umat ini lebih terkhusus ketika kita berbicara pemuda-pemuda yang mereka mengaku sebagai seorang muslim. Mengaku beriman kepada Allah. Mengaku umat Islam, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka tidak berani menampakkan meletakkan keimanannya, keislamannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Justru sebagian dari umat ini terkhususnya para pemuda lebih berani, lebih bangga <coughs> menampakkan perkara-perkara yang justru bertentangan dengan keimanannya. Ya. Menampakkan akhlak yang bertentangan dengan akhlak yang mulia dalam agamanya. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Sebagian dari pemuda-pemuda muslim. Muslimah. Dengan bangganya mereka. Dengan bangganya mereka tidak beribadah kepada Allah dengan bangganya mereka di saat mereka harus sujud beribadah kepada Allah mereka justru apa sombong angkuh tidak beribadah kepada Allah dengan bangganya mereka menampakkan ciri-ciri kefasikan. Penampilan fasik. Rambut pirang. Telinga, hidung ditindik Tak jarang lidahnya yang ditindik. Nah. Pakaiannya justru apa? Pakaian-pakaian tadi kita contohkan menampakkan simbol-simbol kekufuran. Baju sepak bola yang lambangnya lambang salib. Nama-nama orang kafir. Celana cepak di atas lututnya. Compang-camping. Baju kaos yang menunjukkan tulang-tulang dadanya Yang penting kalau sterk Bangga mereka dengan penampilan-penampilan seperti itu. Bangga. Bahkan terkadang menantang. Wala hawla wala quwata illa Kenapa orang-orang fasik dengan bangganya menunjukkan kefasikannya. Kenapa orang kafir dengan bangganya menunjukkan kekufurannya? Sementara sebagian dari umat ini lebih terkhususnya pemuda tidak bangga menampakkan tuntunan tuntutan keimanan mereka Ashabul Kahfi. Ini kisah pemuda yang mencari tempat perlindungan agar aman keimanannya. Selamat keimanannya. Yang dia di tempat perlindungannya dalam gua hanya berharap kepada Allah meminta kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahayyi lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, berikanlah rahmah kepada kami dari sisimu. Dan sempurnakanlah kepada kami petunjukmu. In amrina rasyada. Dalam urusan-urusan kami. La hawla wa la quwata illa billah. Pemuda-pemuda yang meninggalkan hiruk pikuknya dunia. Pemuda-pemuda yang meninggalkan hura-hura karena keimanannya meninggalkan masa-masa yang dia mampu, dia kuat berpesta pora, berfoya-foya. Tapi justru nampak mereka di atas keimanan, berani mereka menunjukkan keimanannya berani mereka mempertahankan keimanannya. Hingga kisahnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai kisah di antara kisah-kisah terbaik. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaik. In hadal Quran. Kami kisahkan wahai Muhammad kepadamu ahsanal qasas kisah-kisah terbaik. Bukan kisah fiktif. Demikian kaum muslimin a'azzakumullah. Sebagai lanjutan apa yang tadi hadis kita sampaikan yushiku an tada'a bikumul umamu kama tada'al akalatu an qas'atiha. Hampir-hampir. Umat-umat yang lain menyantap, menghabisi, melemahkan kalian sebagaimana makan di atas tempatnya dari segala sisi, segala arah, segala cara. Umat ini ingin dilemahkan, dihabisi. Apakah dengan cara gharsus syukuk fi kulubil mu'minin? Tanamkan keraguan keraguan di hati orang beriman dengan statement. Statement yang menjauhkan mereka dari akidahnya, dari akhlaknya, dari agamanya. Ibadul muslimin an islamin. Jauhkan kaum muslimin dari keislamannya. Waktu-waktu yang sangat produktif bagi kaum muslimin. Bagi anak-anak kaum muslimin untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, untuk belajar agamanya. Disibukkan dengan tontonan-tontonan yang menarik mereka. Jauhkan. Sibukkan mereka dari agamanya. Dan segala cara. Makanan-makanannya, sistem perekonomiannya, politiknya, bagaimana mengadopsi sistem kufur, sistem ribawiyah, sistem demokrasi. Kata para sahabah, ketika Nabi mengabarkan kondisi umat ini sedemikian itu, Ya Rasulullah, hal min killatin nahnu yawma Apakah jumlah kami di saat itu minoritas sedikit? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Bal antum hina idin kathirun. Bahkan kalian di saat itu banyak mayoritas. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayil. Tapi kalian laksana bui di air yang mengalir. Walayaktifannallahu walayanzi'annallahu an qulubi a'daikumur ru'ab. Ini yang menjadi syahid. Dan Allah akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian perasaan takutnya. Tidak ada rasa takut lagi. Musuh-musuh umat ini, musuh agama ini dalam menyebarkan virus-virus kekufuran mereka secara lahiriah maka memang tidak takut sebagaimana Syekh Muhammad ibnu Hadi hafizahullah taala Naam memberikan nasihat Beliau katakan wallahi bahwa musuh-musuh akidah kalian, musuh-musuh kalian tidak takut kepada kalian hari ini. Karena mereka tahu berapa sih kekuatan kalian? Yang beliau menggambarkan kekuatan kaum muslimin terhadap orang kafir saat ini seperti kita memegang pisau sementara mereka menggunakan pesawat-pesawat tempur. Bisa apa? Tapi yang mereka takutkan pada kalian adalah dakwah kalian. Dakwah kalian. Seperti yang tadi kita gambarkan. Bahwa dakwah ahlus sunnah wal jamaah itu akan membongkar semua yang ada di hadapannya. Yang tadinya tersimpan, tertutup di bawah lapisan tanah, terlindungi di balik bebatuan. Ketika air datang, yang itu penggambaran dari ilmu, hidayah yang tertampung oleh lembah, Begitu air ini datang sebagai ilmu, hidayah, al-haq. Maka yang tadi ini tersembunyi di bawah lapisan tanah, berlindung di bawah naam, di balik bebatuan, terangkat dia ke permukaan menjadi buih, nampak. Terlihat jelas orang akan menjadi tahu ternyata selama ini salah mereka dalam persoalan-persoalan akidah. Keliru dalam masalah sunnah. Mereka terjerumus ke dalam kebidaahan. Ternyata keliru dalam bermuamalah. Ternyata akhlak mereka tercela. Ketika al-haq itu dijelaskan. Dakwah ini jelas namun kaum muslimin a'azzakumullah. Penggambaran dari Nabi dari hadis tadi. Orang kafir. Diangkat dari hati mereka perasaan takutnya. Demikian pula propaganda-propaganda kekufuran terang-terangan masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar kaum muslimin, ke sekolah-sekolah kaum muslimin. Masuk. Naam. Tanpa bisa dicegah oleh umat Islam. Lewat berbagai macam media. Sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wassalam. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ Sementara Allah akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahan. Para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa al-wahan itu ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hubbukumud dunya wa karahiyatul maut. Kalian terlalu berambisi dalam urusan dunia dan takut akan kematian. Ternyata ikhwan fiddina azzakumullah. Ini kondisi yang Nabi alaihi salatu wassalam gambarkan. Dari sahabat Thauban dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ikhwana fi din azakumullah. Allah tabaraka wa taala ini kisah yang agak panjang tentang ashabul kahfi ini. Ya, dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah luar biasa. Mana pemuda-pemuda yang berani tampak mereka di atas keimanannya? Mana pemuda-pemuda muslim Islam yang berani tampak di atas keimanannya, ketaatannya, ketundukannya kepada Allah? berani meninggalkan fitnah syahwatnya. Mana pemuda-pemuda Islam yang berani saat ini waktu mereka harus beribadah. Kemudian dia beribadah kepada Allah. Yang banyak justru seperti saat-saat seperti ini, sibuk mereka bermaksiat. Meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Takut menampakkan keimanannya. Takut. Masuk masjid takut. Sholat takut. Baca Al-Quran takut. Ya. Tapi bicara yang bertentangan dengan tuntutan keimanannya. Subhanallah. Nah, terang-terangan mereka. Terang-terangan. ini pemuda-pemuda seperti ini adalah pemuda-pemuda yang berselera rendah. Pemuda-pemuda yang berselera tinggi seperti ashabul kahfi. Naam. Tidak larut, tidak terlena dengan masyarakatnya yang kufur justru apa? Dia dengan keimanannya ingin mereka lindungi. Yang mereka ingin lindungi adalah keimanannya. Yang mereka ingin lindungi adalah yang bisa menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Bukan syahwat. Wala haula wala quwata illa billah. Justru ketika mereka meninggalkan kondisi masyarakat yang mereka tidak mendukung keimanan mereka justru membahayakan mereka. Lari mereka mencari perlindungan di gua. Justru Allah Subhanahu wa taala semakin mengokohkan keimanan mereka. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum Innahum fityatun amanu bi rabbihim hudah. Kami ceritakan kisah mereka ini kepadamu, wahai Muhammad. Kami kisahkan kisah ini kepadamu, wahai Muhammad. Bilhaq dengan kebenaran, dengan al-haq. Innahum fityatun amanu birabbihim bahwa sungguh mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka wazidnahum huda dan kami tambahkan keimanan kepada mereka. Warabatna ala kulubihim. Dan kami meneguhkan, mengokohkan. Naam. <clears throat> hati-hati mereka. Idh qamu faqalu ketika mereka bangkit berdiri dan mengucapkan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilahan laqad kulna idan syatata Rabb kami adalah Rabbnya langit dan bumi yang kami tidak akan pernah berdoa, tidak akan pernah kami menyeru beribadah kepada selain Allah Laqad kulna idzan syatata. Dan kami sungguh telah mengucapkan perkataan Naam idan syatata yang itu teramat jauh. Wa nas'alullah salamat al-afiyah. Ikhwana fi dina azakumullah. Ini pemuda yang Allah kisahkan. Mereka menghindari situasi masyarakat yang bisa membahayakan akidahnya. Artinya kaum muslimin a'azakumullah. Yang mungkin kita bisa ambil faedah dari sini. Masuk Isya. Ya. bahwa pentingnya kita menjaga segala aspek, segala sisi menjaga diri kita, keluarga kita dari perkara-perkara yang bisa membahayakan akidah, membahayakan sunnah membahayakan akhlak. Kalau mereka di masa itu sedemikian kekhawatiran ashabul kahfi. Nah, terapa lagi di masa kita sekarang. Yang di belahan dunia sana berbuat maksiat bisa ditonton orang di sini. yang di belahan dunia sana bisa berkata yang batil bisa didengar orang di sini. Berbuat maksiat bisa live orang saksikan seluruh dunia. Nah. ikhwanafidina eh, ikhwana azakumullah. Di mana tempat kita hari ini untuk kita bisa menyelamatkan agama kita. Ya ikhwana din azakumullah. Makanya kaum muslimin a'azakumullah. Dari sejak dini. Anak-anak kita terkhususnya. jangan diberikan kesempatan. Jangan diberikan kesempatan. Mereka jauh dari agamanya. Jangan diberikan fasilitas-fasilitas yang mereka bisa rusak agamanya. Apa yang paling sering dilihat apa yang paling sering kita dengar? Apa yang paling sering kita lakukan dalam 24 jam? Maka itu yang akan menjadi buah pikiran kita. Itu yang akan tertanam di dalam hati kita. Bahkan tak jarang sampai terbawa ke dalam mimpi-mimpi kita. Seorang petani yang setiap saat dari pagi sampai sore kerjaannya cuma bertani, lihat di sawahnya, dia kerja di sawahnya, maka hanya masalah pertanian yang akan terpikirkan. Yang menjadi terbesar dalam benaknya bagaimana sawahnya, bagaimana padinya. Sampai mungkin dia mimpi-mimpi masalah pertanian. seorang nelayan yang setiap hari kerjanya cuma di, di, di, di lautan. nah, yang dia pikirkan bagaimana besok. Bagaimana nanti dia bisa dapat ikan, menangkap ikan, bagaimana usahanya di lautan. Sampai mungkin terbawa dalam mimpinya bagaimana dia cari ikan. Maka ketika kita ingin menyelamatkan diri kita, hati kita, maka kebenaran demi kebenaran, kebaikan-kebaikan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, jangan sampai keluar dari koridor al-haq. Anak-anak kita, kita pengen menjadi anak-anak yang saleh. Putra-putri kita pengen jadi putra-putri yang saleh. Maka harus apa yang naan, waktu-waktu mereka Naam, dari pagi sampai dia tidur, sampai dia terbangun, yang harus mereka dengar, yang harus mereka lihat, yang harus mereka lakukan adalah amalan-amalan salih Yang mereka dengar ucapan-ucapan yang salih yang mereka lihat adalah orang tua, orang tua yang salih salihah, pengajaran yang mereka dapatkan pengajaran yang salih maka itu yang akan menjadi buah pikiran dia. Dan inilah kaum muslimin a'azakumullah cara kita. Jangan berikan kesempatan untuk mereka mengenal yang bisa merusak akidah mereka. Wallahu a'lam bisawab. Kaum muslimin a'azakumullah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bisawab. Yang bisa kita ambil faedah, kita ambil hikmah ya dari kisah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang mereka berani mempertahankan keimanannya, bahkan meninggalkan harta kekayaannya, keluarganya untuk keimanannya.